Barakallahu fiikum wa hafizakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan dan sekaligus menyelesaikan syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan terhadap permasalahan yang keempat dari permasalahan-permasalahan jahiliyah. Ritual-ritual perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Permasalahan yang keempat ini adalah permasalahan yang sangat berbahaya sekali dan sudah terlanjur nah menjalar, nah barakallahu fikum tersebar ya, di kalangan kaum muslimin yaitu at-taqlidul a'ma, taklid yang buta yang menimbulkan ujung-ujungnya bersum yang ujung-ujungnya para kalafikum nah berakhir kepada at-ta'assub yaitu fanatik sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan nah pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Naam. Namun kalau kita mengikuti, kita sekarang secara tidak langsung kita juga mengikuti. Tapi yang kita ikuti apa? Yang kita ikuti adalah ad-dalil yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga kita tidak dikatakan taklid namun dikatakan dengan apa? muttabi'. Jadi mengikuti ad mengikuti kebaikan, mengikuti al-haq itu namanya ittiba'. pun mengikuti dengan nah makna yang lain yaitu mengekor, mengikuti perkara yang batil. Naam yang ujung-ujungnya nam berakhir kepada apa? Nam kepada pembelaan yang tidak didasari dengan ilmu dan semisalnya itu dijuluki dengan ta'assub. Nah, barakallahu fiikum dinamakan dengan at-ta'assub. Kenapa demikian? Karena mau tidak mau ujung-ujungnya nanti adalah fanatik. Nah, merasa nah barakallahu fiikum sangat dekat dan seakan-akan tidak bisa dipisahkan seperti itu dengan ustadznya nggak bisa dipisahkan dengan gurunya nggak bisa dipisahkan jadi gurunya keliru ustadznya keliru tetap dibela dan bahkan tetap setia kepadanya itu seperti itu hati-hati nah barakallahu fikum jadi para imam al-arba'ah nah barakallahu fikum ya, para imam al-madzahib itu barakallahu fikum mereka juga tidak menyeru bertaklid barakallahu fikum cuman pengikut-pengikutnya itu yang senantiasa berusaha apa untuk taklid naudzubillah ya nah jadi ada yang menisbahkan hambani, Maliki Syafi'i Hanafi seperti itu Ada adapun para nah, para imam itu sendiri barakallahu fikum kalau kita telusuri dari ucapan-ucapan mereka nah sebagaimana sudah kita lewati juga mereka mengajak kepada apa? Kepada semua kaum muslimin untuk senantiasa apa? Ittiba kepada ad-dalil barakallahu fikum sehingga nam ada di kalangan mereka yang mengatakan idza sahha al-hadis wa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih maka itu adalah nam pendapatku atau itu adalah pemikiranku seperti itu. Sandarkan dengan dalil. nam yang paling nampak adalah ucapan Abu Abdullah nam Malik bin Anas eh, Malik bin Anas Imam Darul Hijrah itu barakallahu fikum. Sering kita dengar ya. Inna innama ana basharun ukhti wa usid. nafang fangzuru fi ra'yi. Fakullama al kitab wa sunnah khudhu bih. Wa kullama lam al kitab wa sunnah fatrukuh. Kata beliau. Masya Allah ya. Beliau sangat tegar dalam masalah seperti ini. sembarangan. Ini sebagaimana kalam beliau dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab beliau. Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Naam. Imam Malik bin Anas. Imam Darul Hijrah Beliau mengatakan, "Na'am barakallahu fikum, innama ana basyarun." Eh, hanya saja aku adalah manusia biasa, ukhti'u wa usib. Aku terkadang keliru, terkadang benar. Fangduru fi ra'yi, maka lihatlah, perhatikanlah kepada pendapatku, pemikiranku. Fakullama wafaqal kitab was-sunnah fakhudhu bih. Selama pendapatku, selama pemikiranku mencocoki Al-Qur'an Sunnah maka ambillah. Wa kullama lam yuwafiqil kitab as sunnah fatruku. Dan selama enam ucapanku atau selama pemikiranku, pendapatku tidak mencocoki Al-Quran Sunnah maka tinggalkanlah bayangkan. Jadi beliau tidak mengajak berat-taklid. Nah, barakallahu fikum wa Kita lanjutkan saja di sini, perhatikan. Eh, Syekh Shalal Fauzan mulai na'am syarah itu firman Allah Subhanahu wa taala, na'am Antakumunillah. Eh, Antakumulillahi masna wa masna wa furada. Nah, barakallahu fikum kata beliau, Antakumulillah lillah yakni la lil hawa wal asabiyah. Hendaknya kalian semuanya itu menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Kata beliau yakni yaitu maksudnya adalah lil hawa bukan karena hawa nafsu wal asabiyah, bukan karena fanatik. Naam, bal yakunu qiyamukum bahkan naam menjadikan eh, berdirinya kalian atau kalian menegakkan atau kalian mengerjakan ketaatan nam kepada Allah Subhanahu wa taala turidun al haqqa yang kalian inginkan adalah kebenaran seperti itu bukan apa hawa nafsu bukan asabiyah itu fanatik masna wa furada baik kalian berdua-dua atau furada yaitu sendiri-sendiri nah seperti itu wa yufakkiruna wa yastami'un kalian atau mereka semuanya Nah, barakallahu fikum dalam keadaan memikirkan dan mereka berkumpul. Wa yaqiduna jalsatan dan mereka nah membuat sebuah jalsah itu nah semacam eh, tempat untuk duduk jalsah, melakukan jalsah, duduk bersama gitu. Lianna ta'awun al-jalisin awil jama'ah fihi raja'ul wusul ilal haq. Dikarenakan nah tolong menolong eh, sesama orang-orang yang duduk awil jamaah atau orang yang berkumpul di situ dengan musyawarah dan semisalnya nah barakallahu fikum fihi di dalamnya ada rojaul usul ada harapan untuk sampai ilal haq kepada kebenaran au furada atau sendiri-sendiri an yakhluwa binafsihi wa yufakkir atau dia sendirian eh, merenungi kembali memikirkan kembali wa ta'ammal dan memperhatikan majabir rasul memperhatikan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam Wasaya itu dan saya dia akan mendapatkan annahu hakun bahwasanya yang dibawa oleh Rasulullah itu pasti benar Kulja ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa nah katakanlah sungguh telah datang kebenaran dan hancur kebatilan nah sesungguhnya bahwasanya kebatilan pasti akan hancur nah barakallahu fikum berikutnya dengan kata beliau di sini perhatikan barakallahu fikum wa sayajidu annahu haqqun fayajibu alaihi ittiba'uh maka saya dia akan mendapatkan bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah itu benar maka wajib bagi dia untuk mengikutinya Summa tatafakkaru ma bisahibikum. Kemudian hendaknya kalian semuanya memperhatikan, memikirkan kembali apa yang ada enam. Ma bisahibikum, ya tidak ada berteman kalian yakni Muhammad maksudnya adalah tidak ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi taqulun Naam yang kalian mengatakan innahu majnun bahwasanya naam beliau adalah orang gila. Maksudnya Nabi Muhammad itu gila kata mereka ya. Wa huwa bijunun padahal tidak ada. Nah, pada Rasulullah itu sifat kegilaan. Bal huwa aqalur rijal wa aqalul khalqi bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah apa? adalah enam eh, kaum lelaki yang paling berakal dan juga dari kalangan makhluk ini yang paling berakal adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya. Wa ansahul khalqi dan beliau termasuk makhluk yang paling bisa memberikan nasihat. Wa a'lamul khalqi dan beliau adalah makhluk yang paling tahu alaihi salatu wassalam. Fa Maka bagaimana bisa kalian mengatakan innahu majnun? Eh, bagaimana kalian mengatakan bahwasannya innahu majnun? bahwasanya Rasulullah itu gila, fakiru, perhatikan atau pikirkanlah kembali. Ungduru fi aklih. Nah, lihatlah pada akalnya. Nah, hendaknya dia atau mereka semuanya atau lihatlah. Nah, perhatikanlah kepada akalnya. Ungduru fi tasarrufatih. Lihatlah. Nah, atau perhatikanlah kepada tasarrufatih. Nah, itu pada enam gerakan atau gerakan-gerakan atau nah perbuatan-perbuatannya. Hal hiya mislu tasarrufil majnun. Apakah nabarakalafikum fikum perbuatan-perbuatannya itu seperti perbuatan orang gila? Ma bisahibikum min jinnah. Nah, tidak ada pada temanmu itu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am sifat kegilaan. In huwa illa nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Melainkan beliau atau dia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan beliau adalah orang yang memberikan peringatan untuk kalian na'am eh, untuk memberikan peringatan di hadapan kalian tentang azab yang pedih. Inlam tu tu'minu bihi wa tattabi'uh. Jika kalian tidak beriman dengannya dan tidak mau mengikuti, nah barakallahu fikum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu sayahillu bikumul adzabus syadid. Sesungguhnya akan dihalalkan bagi kalian azab yang pedih. Fa waja'akum nasihan lakum. Nah, maka dia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada kalian sebagai penasihat untuk kalian. Yuridu lakumul khair. Rasulullah itu menginginkan pada kalian kebaikan wa yuridu lakum najata dan juga Rasulullah menginginkan pada kalian na'am barakallahu fikum keselamatan wa yuridu lakum salah dan juga Rasulullah Alaihi sallallahu Wasallam menginginkan pada kalian kebaikan wal falah dan juga keberuntungan di dunia wal akhirat di dunia dan akhiratnya nah jadi jangan sampai kita Nah, barakallahu fikum apabila berseberang, enam, berseberangan atau bertolak belakangan dengan apa? Dengan hadis atau dengan ucapan Rasulullah jangan sampai kita mengedepankan ucapan yang lainnya. Nah, karena dikhawatirkan kesat, dikhawatirkan kesesatan yang akan menimpa diri kita. Naudzubillah. Nah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala yang sering kita nukilkan juga dan sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Faqih wal Mutafaqqih. Nah, beliau mengatakan qala al-Imam syafii Muhammad bin Idris Abu Abdullah apa kata beliau? Laqad dhalla man taraka haditha Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam liqauli man ba'dah sungguh telah sesat orang yang meninggalkan hadis Rasulullah SAW dikarenakan ucapan orang yang setelahnya. Hati-hati. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Nah, hendaknya berhati-hati. Nah, orang-orang yang mereka apa? Nah, barakallahu fikum mereka menyelisih perintah Rasulullah SAW akan ditimpa pada mereka sebuah fitnah ujian malapetaka bala atau ditimpa pada mereka adab yang pedih. Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Hati-hati ya. Nah, sehingga berkata juga al-Imam, nah barakallahu fikum Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala dalam kitab beliau Tamhid, beliau mengatakan wa kullu wa kullu man khalafa as-sunnah. Nah, dan setiap orang yang menyisi as-sunnah mahjujun biha, maka dia akan terhujai dengannya. Nah, kenapa? Li'anna al-haqqa fi karena yang namanya kebenaran mengikuti as-sunnah tersebut. Eh, karena al-haqqa karena mengikuti sunnah tersebut. Wad dalal fi ma khalafa. Sedangkan kesesatan yaitu terhadap perkara yang nah menyelisih daripada eh, menyelisih daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Seperti itu. Kita lanjutkan beliau sini. Wa yuridu lakum an-najata wa yuridu lakum as-salah wal falah fid dunya wal akhirah. Fa kaifa tasifunahu bi hadzal wasfi? Rasulullah itu menginginkan pada kalian kebaikan, keberuntungan, dan juga keselamatan dunia dan akhirat. Bagaimana bisa kalian mensifati Rasulullah dengan sifatnya seperti ini? Taquluna innahu majnun. Kalian mengatakan bahwasanya Rasulullah itu majnun biduni rawiyatin wa biduni tafakkurin tanpa kamu memperhatikan, tanpa kamu berpikir wa biduni ta'ammulin tanpa kalian atau enam mereka semua yang mensifati tersebut tanpa memperhatikan bidun mulai lima jabih tanpa kalian memperhatikan apa yang dibawa Rasulullah SAW yang dibawa Rasulullah itu adalah wahyu barakallahu fikum yang tidak ada salahnya maksum terjaga dari kesalahan nah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha tidaklah Rasulullah berucap dengan hawa nafsu melainkan yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan Al-Qur'an wa sunnah nam wa hakadha yajibu 'ala kulli 'aqilin dan demikianlah wajib atas setiap orang yang berakal an yang zurafi akwalin nas hendaknya hendaknya dia memperhatikan kembali terhadap ucapan-ucapan manusia. Fayumayyizaha. Nah, yang dengan itu nanti setelah dia memperhatikan dia akan bisa membedakannya. Wayaf nam wayaf hasah dan hendaknya dia apa? Men, barakalafiku menelitinya. Wayara al khata' min as ya. Yang dengan itu nanti dia akan melihat yang keliru dari yang benar. Ya, kekeliruan dari yang benar Eh, Fayakbal. Nah, kemudian dia akan menerima bal haqqa. Dia akan menerima kebenaran. Wa yarudda al-khata. Dia akan membantah kekeliruan. la yahmilahu at-taqlidul a'ma alal baqa'i alal batil. Dan jangan sampai seorang itu Nah barakallahu fikum taklid yang buta itu membawa dirinya untuk senantiasa tetap di atas kebatilan jangan. Nah, haram hukumnya. Kemudian juga taklidul a'ma madmum tercela. Nah, barakallahu fikum. Jadi usahakan semaksimal mungkin apa? Kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah secara khusus dan sekaum muslimin secara keumuman untuk senantiasa kembali kepada dalil Al-Qur'an was sunnah, kembali kepada Al-Qur'an was sunnah yang mana keduanya itu maksum, tidak ada salahnya. Kalau kita kembali kepada seorang belum tentu orang tersebut di atas kebenaran sehingga jangan sampai kita keliru dalam melangkah, bertindak, berbuat Nah, barakallahu fikum na'am. Sehingga kita selesaikan, alhamdulillah kita sudah selesaikan permasalahan yang keempat. Untuk berikutnya nanti kita akan masuki permasalahan yang kelima. enam yang mana permasalahan yang kelima juga perkara yang sangat banyak dari kalangan kaum muslim terjatuh di dalamnya. Nah, karena kebodohan mereka yang ada. Kenapa demikian? Karena kenapa kita mengetahui kadarnya orang yang bodoh? Karena kita barakallahu fikum atau kita semuanya yang sudah berilmu itu dulu pernah bodoh gitu loh. Tapi orang yang bodoh belum tentu tahu kadarnya orang yang berilmu karena dia belum pernah menjadi orang yang berilmu. Sebagaimana ucapan al-Imam Abdullah ibnu Mu'taz, al-Imam Abdullah ibnu Mu'taz, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Adabud Dunya Nah, beliau mengatakan al-alimu ya'riful jahil li'annahu kana jahilan. Orang yang berilmu itu tahu kadarnya orang yang bodoh karena dulu pernah menjadi orang bodoh. Mahum insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum. Ini kalamnya bagus sekali ini. Al-alimu ya'riful jahil li'annahu kana jahilan. Orang yang berilmu itu tahu kadarnya orang yang bodoh karena dulu pernah menjadi orang bodoh. Wal jahilu la ya'riful 'alim li'annahu lam yakun 'aliman. Sebaliknya, orang yang bodoh itu nggak tahu kadarnya orang yang berilmu karena dia belum pernah menjadi orang yang berilmu. Jadi sangat memprihatinkan sekali, sangat Sayang sekali kalau seandainya apa ya, orang-orang tidak mau menyempatkan waktunya untuk mencari ilmu, menimba ilmu. Nam untuk tafaqquh fi dinillah, eh, memahami agama Allah Subhanahu wa taala yang mana perkara ini sudah ditegaskan dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan riwayat Bukhar Muslim man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki pada seorang itu kebaikan, niscaya Allah Ta'ala akan pahamkan dia dalam agama ini. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam kitab di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, 6, kitab Majmu'ul Fatawa, kemudian apa? Beliau mengatakan mengomentari setelah beliau membawakan hadis ini, wa mafnam wa lazimu dzalik anna man lam Allah fid din lam yurid bi khairat hati-hati ya hati-hati nah kata Syekhul Islam apa wa dzalik keharusan dari hadis tersebut Berarti barang siapa yang Allah Ta'ala tidak pahamkan dia dalam agama, berarti Allah Ta'ala tidak, tidak menghendaki padanya kebaikan. Kenapa demikian? Karena orang akan berjalan di atas ilmu dan agama, akan apa? Ketika seorang berjalan di atas ilmu dan agama, dia akan berjalan di atas kebaikan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga betapa banyak kalangan orang-orang ya, Pak, dari kalangan orang-orang yang bodoh kemudian tidak memahami agama yang benar, tidak mencari ilmu, menuntut ilmu mereka apa? Terbengkalai mereka mengerjakan perkara-perkara haram, nah mengerjakan perkara-perkara yang haram, perkara bid'ah, perkara mungkar, tidak tahu hukumnya. Nauzubillah ya. Nah, barakallahu fikum semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberkahi ilmunya dan senantiasa orang-orang nah termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam mencari ilmu dan menimba, menimba ilmu barakallahu fikum serta mengamalkannya. Nah, karena sudah kita jelaskan berkali-kali al ilmu bila amalin kasyajaratin la samarata laha ilmu tanpa amalan bagian pohon yang tidak ada buahnya. Nah, barakallahu fikum. Cukup sekian dulu yang sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bi'idnillahi jalla wa ala fid dunya wal akhirah. Subhanaka Allah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.